Badar. Nah, Khunais bin Khudafah termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Suaminya Habsah bintu Umar. Termasuk orang yang ikut perang Badar. Radiyallahu ta'ala anhu. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai ada salawat badar namanya. Ayo, coba bareng-bareng, ayo. Salatullah سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله Bagaimana kesetiaan Khunais bin Khuzafa terhadap Rasulullah dan perjuangannya bersama Rasulullah, kita akan lanjutkan tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, ya salam. Sahabat, ya diam aja. Sahabat, Ya salam gitu loh. Sahabat. Nah gitu. Asik jadi. <laughs> sahabat ke SNS. Masya Allah. Sampai di mana tadi? Khunais. Naam. Khunais. Bin Khudafah. Adalah suami dari daripada Hafsah. Yang pertama. Khunais bin Khuzafah menikah dengan Hafsah termasuk prajurit setia Nabi Muhammad hadir di peperangan Badar dan termasuk hadir di peperangan berikutnya yaitu peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Bukan Uhud. Nggak ada Uhud. Uhud. Pakai ha. Pakai ha. Ha hi hubah. Ha hi hubah. <laughs> Dulu bela belajar makrot begitu tuh. Ada teman saya susah ngaji diginiin mulutnya sama guru saya. <laughs> diginiin keras banget. Sahabat ke SNS, Uhud. Peperangan Uhud. Nah di peperangan Uhud, Khunais bin Khuzafah menjadi syahid. Termasuk orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala intaqala ila rahmatillah kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Sayyidati Hafsah menjanda. Karena suaminya syahid. Janda sudah. Kebingungan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kenapa Sayyidina Umar kebingungan? Karena Hafsah adalah janda yang ditinggal oleh suaminya tapi dalam keadaan masih muda. Saat itu usianya Hafsah 18 tahun. Usianya berapa? 18 tahun. 18 tahun sudah janda. Jadi orang dulu tuh ya, orang dulu menikahnya umurnya masih muda-muda tuh. Ada yang belasan tahun, 12, 13 sudah nikah. Ya kan? Kalau sekarang, <laughs> Masya Allah, santai ya. Yang penting dapat jodoh deh. Pokoknya yang nonton setia KSNS dapat jodoh insya Allah. Dapat jodoh yang soleh, soleha. Uh, kalau buat yang akhwat, yang soleh, insya Allah dapatnya yang buat ikhwan, yang soleha. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Alamin dan insya Allah rezekinya pas-pasan. Amin. Pas mau nikah, ada duitnya. <laughs> Pas mau beli rumah, ada duitnya. <laughs> Gitu ya enggak. Jadi Hafsah saat itu menjanda. Karena Khunais bin Khudafah kembali ke rahmat Allah setelah peperangan Uhud terjadi. Jadi syahidnya. Termasuk syuhada Uhud. Nabi SAW sangat mencintai para syuhada Uhud. Rasulullah sering loh berziarah ke Uhud, berziarah kepada para syuhada Uhud. Makanya kalau kita berangkat haji, kita berangkat umroh, begitu kita masuk kota Madinah, Salah satu program kegiatan kita adalah berziarah ke Uhud. Satu untuk mengenang peristiwa sejarah besar yaitu perang Uhud dan yang kedua untuk berziarah kepada para syuhada Uhud yaitu menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah sahabat semuanya bisa berangkat semua ke Uhud. Amin ya Rabbal. Alamin insya Allah bisa berangkat. Mau kapan berangkatnya? Insya Allah bisa berangkat. Nggak ada yang susah. Minta sama Allah. Insya Allah Allah yang datengin rezekinya. Jadi sahabat ke SNS. Karena Sayyidina Umar ini kebingungan. Kebingungan karena apa namanya putrinya ini menjanda dalam usia 18 tahun. Artinya masih muda, masih cantik. Dan belum mendapat karunia anak pikir-pikir Sayyidina Umar menganggap orang yang pantas untuk menikahi Hafsah Sayyidina Abu Bakar. Datang ke Sayyidina Abu Bakar. Menawarkan Hafsah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang mana Sayyidina Abu Bakar telah menjadi mertuanya Rasulullah karena menikahkan putrinya yang bernama siapa? Aisyah. Aisyah bintu Abu Bakar. Dinikahkan kepada Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar saat itu menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar jika ingin menjadi suami dari Habsah. Nah ini agama. Ini Islam. Ini ajarannya luar biasa di mana orang tua juga sebaiknya berikhtiar mencarikan untuk putrinya. Bukan hanya putranya yang dicarikan, putrinya juga. Carikan orang yang beriman. Carikan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang punya tanggung jawab. Oh, saya nggak mau nyariin buat putri saya emang putri saya nggak laku. Eh bukan masalah nggak laku, bukan nggak masalah nggak laku, ya nggak. Ini lain kali kalau syuting ini dimatiin, bukan masalah nggak laku. <laughs> Iya. masalah. Bukan masalah nggak laku. Ini harus ada kemauan. Karena kita tanggung jawab sama anak kita. Kita carikan orang yang baik. Kemudian kita tunjukkan sama anak kita. Kalau dia mau, bismillah. Jadi pada saat itu datang ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak menjawab iya. Tidak menjawab tidak. Diam aja. Gak ada respon istilahnya. Tidak ada respon. Belum ada respon sama sekali. Tidak bilang iya. Tidak bilang tidak. Dan tidak lama kemudian, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah mendatangi Sayyiduna Uthman bin Affan. Mendatangi siapa? Sayyiduna Uthman bin Affan. Di mana Sayyidina Uthman saat itu sedang menduda. Karena istrinya beliau adalah putrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah bintun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah bintun Nabi kembali ke rahmat Allah di saat terjadinya perang Badar. Ya kan? Makanya kan Sayyidina Utsman kan nggak hadir perang Badar. Saat itu sampai Rasulullah mewakili panahnya Sayyidina Utsman di perang Badar menghadirkan panahnya Sayyidina Utsman di perang Badar karena sedang mengurus putrinya yang sakit. Nah, putrinya Nabi yang bernama Ruqayyah kembali ke rahmat Allah di saat terjadinya perang Badar di Madinah Al-Munawwarah. Tidak ikut perang Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar sempat terpikir untuk menawarkan Habsah dengan Sayyidina Utsman. Nah, bagaimana kisah kelanjutannya? Nah ini, inilah KSNS, berarti tetaplah di KSNS. Ahlan, ahlan, wasahlan, sahlan, wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS. Ini ada pertanyaan dari Latifa yang masuk ke Twitter saya di @syekh_fikri dari Latifah. Syekh Fikri ya salam. Ah, gini mantep nih ya salam. <laughs> Kemarin saya ketemu orang begitu. Ya salam oh berarti nonton KSNS. Nah, cirinya kita ketemuan ya salam. Ya. Ya salam. Syekh suku Amalek itu rajanya Jalut. Bukan ya. Di tafsir Tolut berperang dengan Jalut. Kurang jelas, Afwan. Loh, begini loh. Oh, ini yang ini ya. Ada beberapa episode sebelum ini, tapi saya baru baca sekarang. Ya, mungkin yang lagi tayang. Jadi, Tolut itu Tolut dan Jalut. Ya kan? Nah, suku Amalek adalah suku yang berhasil menaklukkan Bani Israel. Yang pada saat itu, Bani Israel minta diangkat raja dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan suku Amalek. Maka diangkatlah Tolut. Adapun Jalut, raja dari suku Amalik. Ya. Jalut, raja dari suku yang Amalik itu yang zalim itu. Ya. Jelas ya? Jelas sudah. Khair Allah. Ya salam. Latifah. Latifah. Sekarang pertanyaan dari Deden Botak. Boh, <laughs> namanya kok Botak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deden botak. Hmm. Ini maksudnya bo <laughs> kok namanya Deden botak. Mau nanya, emang ada sholat sunnah untuk hadiah buat orang tua? sholat sunnah, hadiah buat orang tua. Begini, begini, begini. Begini Pak Deden. Jadi kalau kita sayang sama orang tua kita yang dikubur. Kita sayang sama orang tua kita yang sudah kembali ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin menghadiahkan mereka pahala-pahala yang besar agar mereka menikmati alam kuburnya itu dengan cara